Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Sukyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Thank you pada seri yang kelima ini menampilkan M. Abud sebagai Dika Hanggara, Neni Haryoko sebagai Neng, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Lili Nur Indasari sebagai Mayang Telasi, Dorias Koma sebagai Bapak Neng, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah terdahulu telah kita ikuti bagaimana ibu muda dari daerah Cipunagara itu mengalami goncangan hebat karena kehilangan bayi dan suami yang amat ia cintai. Dari hari ke hari, ia hanya duduk di tepian sungai Cipunagara ditemui ayahnya yang sangat iba akan nasibnya. Dan ketika sang ayah meninggalkannya, Dika Hanggara yang berjiwa pucat itu segera menghampirinya. Neng, boleh, Akang menemanimu? Boleh? Boleh enggak? <laughs> Boleh ya, Neng ya? Kok diam saja? Neng pasti belum kenal sama Akang. Kenalkan ya, nama Akang Hanggara. Cakep kan? Cakep tidak nama Akang? sama cakepnya dengan orangnya. Hmm? <laughs> Namamu siapa? Hmm, masa diam saja ditanyai sama Akan? Ih, sombong. Mentang-mentang kamu cantik ya? Terus, jangan gitu. Ah, benar-benar tidak bisa diajak bicara ini gadis cantik. Huh. Ah. Kecantikan alam ini begitu nyata di depan hidungku. begitu menggetarkan dengus napasnya yang lembut. Oh, apakah akan kuangkat saja Dewi Cipunagara yang murni ini? Oh, aku dapat akal. Aku akan mengejutkannya. Neng, itu anakmu nangis menjerit-jerit. Anakmu, anakmu nangis, Neng. Anakmu? Kau ingat anakmu? Iya, anakmu. Anakmu, ingat? Anakku. Iya, anakmu yang begitu tampan. Anakku tampan. Iya, dia paling tampan, paling cakep. Anakku. <laughs> Anakku. Iya, anak kita kita, kan? Iya, anak oh. kita adalah yang paling tampan di dunia. Oh. Anak kita. Anak kita di mana, kan Anak kita di sana. Ayo, ayo, Dek. Anak kita nangis menunggumu. Ayo. Adik, kau, kau. Iya, aku, Dek. Aku suamimu yang sangat mencintaimu. Ayo, ku bimbing tanganmu. Hmm? Ayo. Siapa kau? Kau, bukan suamiku. kenapa tiba-tiba begitu? Kau lupa sama suamimu sendiri? Suamiku sudah mati. Pergi kau, pergi! Kau, kau telah mendorongku hingga aku basah kuyup. Pergi kau, pergi! Tapi anak kita menangis di sana, mencari kau ibunya. Kau bohong, pergi! Gawat ini kalau teriak-teriak begini, terpaksa harus... Wah. Maaf adik manis, terpaksa akan totok jalan darahmu hingga kau tidak bisa teriak maupun bergerak. Hmm? Makanya jangan nakal sama Akang Hanggara. Lebih baik nurut saja. Hmm? <laughs> Sekarang mari ku angkat kau. <laughs> Sekarang tinggal cari tempat yang aman dan nyaman. Hmm? ah, di antara semak belukar, di antara permadani rerumputan hijau nan subur. Ah, aneh. Sepertinya ku dengar sesuatu. Hidup hanya sekali. Oh, ada juga manusia di sekitar sini. Apa yang kau cari? <laughs> orang orang gila kali. Uh, eh, hanya apa yang kau cari? Ya tentu saja kenikmatan hidup. Geblek. Orang gelandangan geblek kali yang nyasar sampai di sini. Betapapun lebih baik ku cari tempat lain. Uh, uh, ya. Yeah. Iya, di sini aman. Hidup hanya sekali. Ya ampun. Suara itu ternyata belum jauh juga. Ayo, Neng. Kita pergi lagi. Iya. Tepatnya aku yang jalan sementara kau dalam boponganku. Ya, kita harus terus menjauhi arah suara tadi. Ah, rupanya ini yang namanya berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Hidup hanya sekali. Nah, mengapa hanya kesenangan yang kau cari? Ini aku yang goblok berputar-putar di satu tempat. Rasanya tidak mungkin. Ah, atau ada orang yang mau pasang aksi di hadapanku. Tidak mungkin aku begitu geblaknya. Aku tahu betul apa-apa yang kulakukan. Pasti ini ada yang mau cari gara-gara. Mau cari gara-gara dengan Hanggara? Hah? Boleh coba? Aku mau lihat seperti apa kau. Kau, setan belang atau siapapun kau Yang barusan bernyanyi-nyanyi nyinyir-menyinyir Tunjukkan mukamu kalau kau punya muka Anak muda oh. Kau tiba-tiba saja berada di sini Bahasamu kasar anak muda Oh, kau orang tua Mau apa kau nampang di depanku? Hmm? Mau minta uang kecil? Anak muda, Kau tak punya sopan santun sama sekali. <laughs> Jadi kau minta aku hormati, hmm? cemek tua? Baik, kakek yang saya hormati. Izinkanlah, uh, perkenankanlah hamba mohon agar kakek nyah dari sini secepatnya. Hmm. Baiklah anak muda, saya akan segera pergi dari sini setelah kau pergi dulu. Aku pergi dulu. Ho, oh, baik, aku pergi dulu. Ah, ya, lebih baik aku mengalah saja sama kau, jember tua. Hmm. Ah, tinggalkan wanita muda itu. Hei, eh, apa kau bilang tadi? Coba ulangi lagi. Letakkan wanita muda itu. Letakkan wanita ini. Maksudmu <laughs> Aku maklum. Maksudmu kau menginginkan wanita muda cantik ini. Kau yang sudah tua renta begini. <laughs> Secara tiba-tiba, tawa dari Dika Hanggara terhenti karena tiba-tiba saja segumpal rumput berikut akar-akar dan tanahnya telah menyumpal mulutnya. Mulut yang kotor memang harus dibersihkan anak muda. Rupanya kau ada ilmu juga. Hmm? Tidak anak muda. Aku yang tua ini tak punya ilmu apa-apa. Bohong! Mengapa harus berbohong? Apa keuntunganku dengan membohongimu? Hmm? Baiklah. Aku ampuni kau. Aku ada urusan yang lebih penting. Lain kali awas kau! Menyadari bahwa kemungkinan orang tua yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan, ia memutuskan untuk menghindar saja dengan menggunakan ilmu mengentengkan tubuh yang telah ia kuasai. jauh dari jembel tua yang aneh itu. Hmm. <laughs> Kasihan kau perempuan cantik. Kau terpaksa menunggu. Tapi kini kau aman. Kau dan aku aman. Hmm? <laughs> Sekarang kau ah, ah, kau boleh berbaring di rerumputan empuk dan aku akan menikmatimu. Mengapa orang hanya mengumbar nafsu sendiri? Begitu tega menggilas orang lain. Setan awas! Orang tua itu benar-benar menggangguku. Hei, orang tua! Kemari kau! Hmm. <laughs> kau mau apa anak muda? Kau... Mengapa kau mengikuti aku? Kalau kau tinggalkan wanita itu, Aku tidak akan mengganggumu lagi. Oh, kau akan... Jangan kau teruskan tuduhan kotormu itu anak muda. Kalau teruskan, kau mau apa? Nanti mulutmu tersumbat rumput lagi. Wah, begitu saktinya kan kau? Aku sama sekali tidak sakti anak muda. Akan kulihat. Jadi kau ingin kutinggalkan wanita cantik ini di sini? Wanita malang itu, ya. Lalu aku pergi jauh-jauh. Pergilah kemana kau suka. Asal tidak kesini lagi. Hmm? Anak muda, pikiranmu kotor sekali. Pikiranku kotor. Tapi kau yang minta agar aku meninggalkan wanita cantik ini di sini. Agar kau sendiri bisa... Ho ho! Oh, kurang ngajar. Sudah ku peringatkan tadi. <laughs> Untuk apa kau cabut-cabut pedang segala anak muda? Untuk melihat apakah kulitmu yang keriput itu dapat menahan tajamnya pedangku ini. Ah, anak muda. Hidupmu hanya menurutkan nafsumu belaka. Cukup! Rasakanlah pedangku ini. Hidup! Tidurlah kau Tidurlah kau Mudah-mudahan tidur pula nafsumu Beberapa saat lamanya di kehanggara tertidur di antara semak-semak dan ketika akhirnya ia terbangun, aku. Oh, mana? Mana wanita cantik tadi? Apa yang tadi terjadi dengan diriku? Pedangku tergeletak di sini. Ah, wanita cantik tadi pasti diselamatkan orang tua itu. Ilmu apa pula yang dia miliki? Tak pernah kucoba lagi melawan orang macam itu. Ah, Mayang. Apa yang kau lakukan di sini? Berhari-hari aku mencarimu. Uh, iya, aku aku juga berhari-hari mencarimu, Mayang. Bohong. Sungguh, sungguh Dinda. Aku pun berhari-hari mencarimu. Bukankah kau tahu aku ke kota? Mengapa mencariku di tepian kali begini? Kau mencoba melarikan diri dari aku kan, Kakang? Uh, ah, uh, tidak, tidak. Mana mungkin? Awas kalau kau coba-coba. Sampai ke ujung dunia pun tak akan Mayang lepaskan. Akan kucari terus sampai ketemu dan kucincang kau kakang. Ah, masakan kau begitu tega Dinda Mayang? Tega terhadap Kanda yang sepenuh hati mencintaimu. Begitukah? Ah, masakan kau masih menyaksikan lagi cintaku? Komba, Dinda tahu betul siapa kakang yang tidak pernah boleh lihat wanita cantik sedikit saja. Ah, sudahlah Dinda, jangan bertengkar lagi. Lebih baik kita bersenang-senang, bukan? Anakku mana? Neng. Neng. Oh, anak yang malang. Entah mana dia sekarang. Ya Tuhan. Tolonglah anakku. Aku kasihan melihat penderitaannya. Tolonglah ya Tuhan. Kalau saja aku kasihan, tentunya kau, kau lebih kasihan lagi. Sungguh doa yang baik. Oh, kukira tidak ada siapa-siapa. Oh, maaf. Tidak ada yang harus saya maafkan di Oh, masa orang setua ini menangis memalukan. Kisanak tak perlu malu karena menyatakan kesedihan. Apalagi Kisanak tadi menangis, mengadu, dan merintih pada Tuhan. Ya, begitu besar kesedihan saya, Pak. Saya hanya memikirkan anak saya, anak perempuan yang telah kehilangan segala-galanya. Ia tidak kehilangan segala-galanya, kisana. Ya, ia kehilangan bayinya yang baru berusia beberapa bulan bayi yang begitu tampan dan lucu. Ia kehilangan pula suami yang sangat ia cintai dan sangat mencintainya. Bukankah itu segala-galanya? Tapi ia tidak kehilangan hidupnya, bukan? Ia tidak... Ya, ya. Ia tidak kehilangan hidupnya. <laughs> nah, Bukankah hidup adalah sesuatu yang sangat berharga? Barangkali paling berharga yang bisa dimiliki manusia. Tapi ia kehilangan suaminya, kehilangan anaknya. Anaknya? Ya, anaknya. Darah dagingnya. Darah dagingnya? Apakah darahnya miliknya? Begitu pula dagingnya. Dari mana kaki sanak dapat menyatakan bahwa semua itu adalah miliknya? Ah, saya tidak mengerti. <laughs> Siapakah yang sebenarnya memiliki cucumu itu? Siapa yang memiliki menantumu? Bahkan memiliki hidupmu sendiri? Uh, saya... saya tidak mengerti. Semoga suatu hari nanti Kisanak mengerti. Maaf, saya bingung. Uh, uh, saya sekarang mencari anak saya. Saya rasa anak Kisanak sudah ada di rumah. Neng sudah ada di rumah? Bapak lihat sendiri? Ya, saya lihat sendiri. Oh, jadi dia sudah pulang sendiri. Bapak lihat ya, dia pulang sendiri. <laughs> Saya lihat anak Kisanak sudah di rumah. Apakah dia sudah sudah mulai mm, sadar? Saya lihat dia sudah mulai sadar Kisanak. Dia mulai menyapu. Dia sudah mulai menyapu. Hmm. Oh, alangkah bahagianya. Aku akan segera pulang. Lihat anakku. Terima kasih. Hei, di mana bapak yang tadi? Tiba-tiba lenyap. Ya, kelihatannya begitu arif bijaksana. Hei, belum pernah kulihat bapak tadi di daerah sekitar sini. Siapa dia? Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat Apabila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol sirup produksi Kalbi Farma. Siapakah sebenarnya orang tua yang aneh itu? Bagaimana pula keadaan Intan Pandini, Anting Wulan, Pangeran Purbaya, dan bayi yang diculik jelangkong hidup itu? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Lu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Hurap, dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.